Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tilular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Raja Majapahit yang kedua. thank you bukan lagi Raja Majapahit. Akulah Raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkap Jaya Negara. Angkap Jaya Negara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Bencana di atas Rontal. seri ke-153 ini didukung oleh para pemain Rusli sebagai Rasemi, Siska sebagai Nyai Caparu, Refli sebagai Rakai Kembar, Wati sebagai Caranaka, dibantu oleh Herman dan Nanang, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Nyai Jabaru, kau tidak perlu terus-menerus menipu dirimu sendiri. Kau bisa merubah nasibmu. Itulah yang kutawarkan padamu. Nyai Jabaru. Iya. Maukah kau menjadi istriku? Uh, uh, Tuan Rasmi. Uh, Tuan Rasmi. Aku yang akan mengangkatmu dari kubangan lumpur hitam ini. Uh, uh. Kau percaya padaku bukan? Uh, tapi Tuan Rasmi, uh, saya hanyalah seorang jalir. Kalau kau sudah menjadi istriku, kau berhenti menjadi seorang jalir. Uh, Tuan Rasmi, uh, Tuan Rasmi. Uh. Nyai Caparu tidak tahan lagi. Dia segera mendekap Rasemi. Rasemi membelai rambut wanita jalir yang cantik jelita itu. Nyai Caparu menangis tersedu-sedu. Mereka pun berdekapan sesaat lamanya. Hanya disaksikan gemerciknya air sungai mengalir, rimbunnya daun-daun pohon. Sementara di angkasa raya, sepotong awan berenang menuju ke utara. <laughs> Terima kasih, Tuhan. Yeah. Terima kasih atas pertolongan Tuhan. Aku akan menolongmu, nyajapari. Tapi kau juga harus berusaha mengubah cara hidupmu. Uh, iya, iya Tuhan. Saya berjanji. Saya berjanji akan mengubah hidup saya. Saya akan meninggalkan jejak-jejak lama. Ya, saya akan mencampakkan pakaian lama. Saya tidak akan memulas wajah saya dengan bubur lagi untuk memikat laki-laki. Saya akan membuang kincu saya. Dan saya tidak akan mengubah senyum lagi. Saya akan berkata-kata dengan lembut dan berjalan dengan sopan. Ah, semua itu untuk Tuan Rasemi. Iya, hanya untuk Tuan Rasemi. Sementara itu, Rakai Kembar masih bersenang-senang di dalam sebuah pondok bersama seorang wanita jalir. Wanita itu berkulit kuning, matanya lebar, dan mulutnya juga agak lebar. Jika tertawa giginya putih bersih, hidungnya kecil, sekalipun tubuhnya agak gemuk, tapi kakinya kecil. Wanita itu bernama Caranaka. Ah, Tuan Kembar, Mengapa Tuhan tidak senang minum tua? Apa? Tua? Iya. Hmm. Biasanya laki-laki senang minum tua. <laughs> Tua sepertinya sebuah lambang kejantanan. Uh, tapi saya tidak pernah melihat tuan kembar minum tua, sekalipun hanya secangkir. Caranaka, <laughs> hmm? kau lebih enak dibandingkan tuak kau lebih keras dibandingkan tua. Itulah sebabnya aku tidak senang minum tua. Uh, Tuan kembar, uh, apakah kalau Tuan pergi ke desa Tumpi Angin, istri Tuan tidak tahu? Uh, istriku adalah jalir jalir cantik, termasuk kau, Caranaka. Uh, eh, ah, maksud saya istri Tuan yang sebenarnya. Aku tidak pernah memikirkan istri seperti itu. Oh ya? Untuk apa? Hanya akan membuat kepala menjadi pusing. Eh, aku melihat hidup ini dengan mudah. Aku tidak mau terikat. Aku ingin berlari seperti seekor kuda liar. <laughs> hmm. Ah, kau sendiri bagaimana, Jaranaka? Apakah kau juga tidak ingin mempunyai suami? Saya hmm? seorang jalir, Tuan. Mana ada seorang jalir mempunyai seorang suami? <laughs> Jawab saja, suamimu banyak. Eh? uh, <laughs> tapi kau hebat cara naga. Wah, kau luar biasa. Bukan main. Jika aku bertemu denganmu, aku seperti melihat bermacam-macam makanan enak yang diletakkan di atas piring perak yang dihidangkan di atas meja berukiran indah. Hmm. Makanan itu tentu saja sangat mahal harganya. Ya, tapi aku tidak sayang membayarnya. Hmm? Uh, wah, apakah ini tidak terlalu banyak, Tuan Kembar? Ah, itu untuk membayar kakimu yang kecil. Hmm? <laughs> hmm. Ah, kakimu yang kecil dan indah. Oh, <laughs> kau ini seperti seekor kuda betina yang gagah Jaranaka. Kau dapat berlari kencang di tengah padang. <laughs> Iya, aku tidak merasa rugi membayar sepuluh kepeng uang perak untuk sepasang kaki kecil yang indah seperti ini. <laughs> Nah, terimalah. <laughs> oh ya tuan. eh? uh, kapan tuan akan datang kemari lagi? Wah, itu bukan pertanyaan. Kau tidak usah berbahasa basi kepadaku. Hmm. <laughs> Semua orang tahu, setiap hari Buddha, rakai kembar pasti datang kemari. <laughs> Saya lebih senang jika Tuan kembar datang ah. setiap malam, Tuan. Ah, ah? <laughs> ah, kalau aku datang kemari setiap malam, kau akan kaya raya. Huh? <laughs> Dan rakai kembar akan bangkrut. Ya? <laughs> ah, sudah Naka. aku pulang. Sampai hari Buddha yang akan datang. Hmm? <clears throat> Apa kabar Mbak Yu? Hmm. Jangan lemes gitu toh. Hmm. Duh, kok hamam toh. Sakit ya? Hmm. Sakit apa Mbak Yu? Sekarang jadi tambah sakit. Sakit telinga ditanyain terus sumpah. Monggo lho Mbak Yu lek mau curhat. Saya sendiri migrain nggak sembuh-sembuh. Mas Warso sambat boyok matung maten Sawah jadi anak eh mahnya sering kambuh, sering nggak masuk sekolah jadinya. Belum lagi mertua yang kena stroke ringan. Walam boy. Walam Mbak Yu, Wis tau empro to obat tetes mangga manggata probiotik itu. Apa kuwi? Lah ya wis, cepet beli empro mengatasi berbagai macam penyakit, Bayu. Masa? Ayo buktikan, cukup tes, tes, tes. Masa to? Saya buktinya keluarga sehat karena empro. Menambahkan Empro dalam menurutin sesuai anjuran akan membantu suplai nutrisi dan beragam antioksidan alami ke setiap sel tubuh. Dapatkan Empro di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau di depan kantor Polsek Gambiran. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di 393000. Cukup tes, tes, tes, beres. Rakai kembar segera melangkah pergi. Wajahnya berseri-seri Beberapa orang wanita jalir menyapanya di emperan pondok. Rakai kembar hanya tertawa-tawa. Pada saat dia menghampiri kudanya yang ditambatkan di bawah pohon, dia melihat Nyai Caparu berlari-lari kecil menghampirinya. Hai, bukankah kau yang bernama Nyai Caparu? Iya, uh, dan bukankah Tuan yang bernama Tuan Rakai Kembar? Hmm. Eh, saya adalah teman satu bilik dengan Caranaka. Caranaka uh, seringkali bercerita tentang diri Tuan Kembar. Ah, <laughs> Rasmi juga banyak bercerita tentang dirimu. Katanya kau seorang wanita yang hebat. Uh, Wah, apakah dia juga seorang laki-laki yang hebat, yang eh. perkasa? Uh, uh, Tuan Rasmi adalah seorang laki-laki yang tahu bagaimana seharusnya memperlakukan seorang wanita dengan baik. <laughs> <laughs> Rasmi itu seperti perempuan saja. Dia senang berkata-kata. Aku heran. Mengapa sekarang dia ketagihan pergi ke tempat ini? Kukira dia seorang laki-laki yang lembek. Mm. Tuan Rasmi dan Tuan Rakai Kembar memang lain. Jauh berbeda. Oh, tentu saja. <laughs> Aku bukan laki-laki yang lembek. Kalau kau tidak percaya, Kau boleh bertanya kepada cara naga temanmu itu. uh, <laughs> oh iya, di mana laki-laki setengah perempuan itu? Di mana resmi? Uh, dia sudah pergi, Tuan Kembar. Hmm, kurang ajar. Dia sudah pergi? Iya, Tuan. Dia kirim pesan, Tuan Kembar dipersilakan pulang lebih dulu. Dia akan menyusul nanti. Huh, oh, dia akan menyusul? Dia pergi kemana? Uh, katanya Tuan Rasemi ingin pergi ke kota Raja Majapahit. Ah, aneh-aneh uh, saja orang itu. Ke kota Raja Majapahit. Apa yang mau dicarinya di sana? Oh, ah, Rasemi itu memang orang aneh. Uh, apakah dia tidak mengirimkan pesan yang lain? Uh, tidak, Tuan. Dia tidak mengirimkan pesan apa-apa. Aku tidak tahu apa yang dicari orang itu di kota Raja Majapahit. kau sedang gelisah? Ada apa? Ah, tidak, Caranaka. Aku tidak apa-apa. Wah, <laughs> Tuan Kembar itu memang seorang laki-laki yang murah hati. <laughs> Lihatlah, sekarang dia memberiku sepuluh kepeng uang perak murni. Ah, <laughs> aku bisa berbuat banyak dengan uang ini. Ah, aku akan pergi ke kota Raja Majapahit. Aku akan belanja. Aku ingin membeli dua potong kain yang indah, yang penuh hiasan bunga warna-warni. Oh, pupurku. Ah, pupurku juga sudah habis. Aku juga akan membeli sekantong pupur yang harum. Kalau nanti Tuan Kembar datang lagi, <laughs> aku akan menaburkan potongan-potongan kayu cendana supaya ranjangku berbau wangi. <laughs> aku akan mandi dengan bersih dan menggosok tubuhku dengan daun Prabadewi. <laughs> Kemudian aku akan mengenakan kain yang indah, menyanggul rambutku, memasang gincu, dan memoleskan pupur di wajahku. <laughs> Tuan kembar akan turun dari kudanya yang gagah. <laughs> Dia akan melangkah ke arah pintu bilikku. Dan aku akan menyambutnya dengan tersenyum. Oh, alangkah senangnya. Tak ada sesuatu yang dapat lebih menyenangkan seorang jalir daripada memuaskan langganannya. <laughs> oh ya, Caparu. Uh, ada apa denganmu? Uh, tidak apa-apa, Caranaka. Uh, mengapa kau diam saja? Uh, aku tahu pikiranmu sedang melayang-layang entah kemana. uh, apakah kau mendapat kesulitan? Hmm? Apakah Tuan Rasemi memperlakukanmu dengan kasar? Tidak, Caranaka. Tuan Rasemi bukan seorang yang suka berbuat kasar. Justru dia berhati lembut. Perbuatannya juga lembut. Uh, apakah dia membayarmu kurang dari lima kepeng perak? Tidak, tidak Caranaka. Tidak bagaimana. Dia tidak boleh membayar kurang dari lima kepeng perak. Itu sudah peraturan di sini. Dia tidak membayarku. Sekepeng perak pun. Gila! Kalau begitu, Kau telah ditipunya. Ternyata Rasemi itu seorang penipu. Ah, sudahlah Caparu. Jangan khawatir. Uh, dia nanti akan kulaporkan kepada Tuan Kembar. Uh, jangan Caranaka, tidak usah. Jangan bagaimana. Dia tidak boleh begitu. Dia harus membayar untuk setiap tetes kenikmatan yang dibeli di tempat ini. Dia bukan orang jahat. Dia bukan seorang penipu. Dia memperlakukan diriku dengan lembut. Dia menghargaiku, tapi dia tetap harus membayar. Ingat itu. Kalau dia tidak mempunyai uang, dia tidak usah pergi ke tempat ini. <clears throat> Apa kabar, Mbak Yu? Hmm. Jangan lemes gitu, toh. Hmm kok hamam to? Sakit ya? Hmm. Sakit apa Mbak Yu? Sekarang jadi tambah sakit. Sakit telinga ditanyain terus sumpah. Monggo lho Mbak Yu mau curhat. Saya sendiri migrain nggak sembuh-sembuh. Mas Warso sambat boyok aku matu maten Sawah jadi terbengkalai. anak eh mahnya sering kambuh, sering nggak masuk sekolah jadinya. Belum lagi mertua yang kena stroke ringan. Walam boy. Walam Mbak Yu, Wis tau empro to obat tetes manggata probiotik itu. Apa kuwi? Lah ya wis, cepet beli empro mengatasi berbagai macam penyakit, Bayu. Masa? Ayo buktikan, cukup tes, tes, tes. Masa toh? Saya buktinya keluarga sehat karena empro. Menambahkan Empro dalam menurutin sesuai anjuran akan membantu suplai nutrisi dan beragam antioksidan alami ke setiap sel tubuh. Dapatkan Empro di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau di depan kantor Polsek Gambiran. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di 393000. Cukup tes, tes, tes, beres. Seorang laki-laki yang tidak mempunyai uang tidak berhak memperoleh hiburan Cara naga, Tuan Rasmi datang kemari tidak untuk mencari hiburan. Omong kosong itu. Kau pasti telah kena bujuk rayunya. Benar bukan? <sighs> Benar dia pandai berkata-kata? Allah, sudahlah Caparu. Jangan percaya. Laki-laki yang banyak berkata-kata manis pasti berhati busuk. Kita seorang jalir. Kita sudah lama bekerja seperti ini kita harus tahu membedakan mana laki-laki yang punya uang dan mana laki-laki yang kantongnya kosong. Kita juga harus dapat membedakan mana laki-laki yang jantan dan mana laki-laki yang berjiwa kada. Nah, kukira Rasemi itu seorang laki-laki berjiwa kada. Dia senang bersembunyi di rumpun semak belukar. cara Naka jangan berkata seperti itu. Aku lebih tahu siapa Tuan Rasemi. Dia bukanlah seorang laki-laki seperti yang kau sangka. Hatinya bersih, pikirannya terang. Dia justru menaruh iba terhadap nasibku. Nah, kalau begitu, dia harus memberimu uang banyak. Dengan uang itu, kau bisa membeli barang-barang yang kau butuhkan. Kata-kata yang lembut, sentuhan-sentuhan yang lembut, senyuman manis, tidak bisa untuk membeli apa-apa. Ah, Ingat aku akan berterus terang terhadapmu. Selama ini, aku hidup sebagai seorang jalir. Aku hidup dengan menjual kehormatanku sebagai seorang wanita. Kita sudah lama melakukannya. Iya, iya. Kita sudah lama melakukannya. Tapi apakah kita akan melakukannya untuk selama-lamanya, Caranaka? Kita akan melakukannya selama masih sempat melakukannya. Mumpung kita masih muda. Mumpung pipi kita masih halus dan kencang. Lalu bagaimana nanti? Kalau kita sudah tua? Bagaimana kalau pipi kita sudah peot dan punggung kita sudah bongkok? Cara Naga, bagaimana? <sighs> Menurut Tuan Rasmi, kita harus berusaha merubah nasib kita. Kita harus bangkit dari lembah kehinaan ini. Kita tidak bisa selama-lamanya menjadi seorang jalir Caranaka, seekor lembu perah pada akhirnya akan kehabisan susu. Sekuntum bunga pada akhirnya akan kehabisan madu. Ya, begitu juga dengan masa depan yang terbentang di hadapan kita sebagai seorang jalir. Caparu, Caparu, janganlah berbelit-belit. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Apakah kau mau berhenti menjadi seorang jalir? Ah,

Rasemi ingin mengawinimu. Ah, apa kau tidak salah dengar? Tidak, cara Naga. Aku tidak salah dengar. Dan dia bersungguh-sungguh. Bagaimana kau bisa percaya kata-katanya? Ah, kukira Tuan Rasemi adalah seorang laki-laki yang bisa dipercaya. Aku percaya. Ingat, Caparu. Seorang laki-laki banyak akalnya. Mungkin dia mempunyai maksud-maksud tersembunyi. Mungkin dia tidak bersungguh-sungguh ingin mengawinimu. <laughs> Laki-laki gombal. Mulutnya manis, tapi lidahnya berbisa. Aku sudah sering bertemu dengan laki-laki seperti itu, Caparu. Dan apa yang akan kulakukan jika aku bertemu dengan laki-laki seperti itu? Ini, akan kupukul mulutnya dengan alas kakiku ini. Sebel. naga, kupikir kalau memang ada kesempatan, aku ingin merubah nasib. Aku tidak ingin selamanya menjadi seorang jalir. Pikirkan dulu baik-baik, Caparu. Jangan terburu-buru memutuskan. Nanti kau menyesal. Aku sudah memikirkannya berkali-kali. Aku sudah merenungkannya setiap malam. Tapi kalau aku mau jujur, aku harus mengakui bahwa apa yang dikatakan Tuhan Rasmi adalah benar. Aku mempunyai dua orang anak yang masih kecil. Yang masih kecil Jaranaka. Aku juga harus memikirkan masa depan mereka. Ya, sudahlah. Kalau memang begitu keinginanmu, kau sendiri nanti yang akan mengalaminya. Eh. Maka kau yang harus memutuskannya, Caparu. Sebagai seorang sahabat, aku sudah berusaha memberimu pertimbangan-pertimbangan ataupun peringatan. Tapi ya sudah, aku tidak bisa berbuat apa-apa, Caparu. Mudah-mudahan saja impian-impianmu menjadi kenyataan. Sementara itu, Rasmi memacu kudanya menuju kota Raja Majapahit. Matahari bersinar terang. Rasmi terkuncang-kuncang di atas punggung kudanya. Tak lama kemudian dia sudah memasuki perbatasan kota Raja Majapahit. Rasmi langsung mengarahkan kudanya menuju ke alun-alun. Hmm, aku harus segera menemui Gusti Ramapati. Rencanaku ini harus berhasil. Dari mana aku harus masuk? Oh, itu ada prajurit jaga. Coba aku akan bertanya padanya. Ya, ya. Maaf Tuan Prajurit, saya ingin menghadap Gusti Ramapati. Dari pintu gerbang mana saya harus masuk? Kau bisa lewat sini. Tapi, mau apa kau bertemu dengan Gusti Ramapati? Hah? Ada urusan apa? Ada sesuatu yang harus saya sampaikan kepada beliau. Kau ini siapa? Hmm? Saya salah seorang siswa di Pusat Pendidikan Calon Tanda. Saya murid Bapak Dang Acarya Siwanata. Saya membawa amanat dari guru saya untuk Gusti Ramapati. Apakah Kau membawa tanda pengenal? Iya. Kebetulan saya membawanya. Ini Tuan Prajurit. Rasmi mengeluarkan sebuah lencana kecil dari balik lipatan pakaiannya, kemudian menyerahkannya kepada prajurit jaga. Prajurit jaga mengamatinya sebentar. Oh, baiklah. Kau boleh masuk. Tapi lencana ini harus kau tinggal di sini. Nanti kalau sudah selesai menghadap, kau boleh mengambil lencana ini kembali. Terima kasih, Tuan Prajurit. Kau langsung saja menyusuri tepi alun-alun. Istana kediaman Gusti Ramapati ada di sebelah sana itu. Nah, itu lihat. Atapnya kelihatan dari sini. Baik. Terima kasih atas keterangan Tuan Prajurit. Ya, ya, ya. Apa kabar, Mbak Yu? Hmm. Jangan lemes gitu, toh. Hmm. kok Sakit ya? Hmm. Sakit apa Mbak Yu? Sekarang jadi tambah sakit. Sakit telinga ditanyain terus sumpah. Monggo lho Mbak Yu lek mau curhat. Saya sendiri migrain nggak sembuh-sembuh. Mas Warso sambat boyok aku matung-maten. Sawah jadi terbengkalai. anak eh mahnya sering kambuh, sering nggak masuk sekolah jadinya. Belum lagi mertua yang kena stroke ringan. Walam boy. Eh. Walam Mbak Yu. Wis tau empro to obat tetes mangga manggata probiotik itu. Apa kuwi? Lah ya wis, cepet beli empro mengatasi berbagai macam penyakit, Bayu. Masa? Ayo buktikan, cukup tes, tes, tes. Masa to? Saya buktinya keluarga sehat karena empro. Menambahkan Empro dalam menurutin sesuai anjuran akan membantu suplai nutrisi dan beragam antioksidan alami ke setiap sel tubuh. Dapatkan Empro di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau di depan kantor Polsek Gambiran. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di 393000. Cukup tes, tes, tes, beres. Mau kemana kau? Maaf, Tuan Prajurit. Saya ingin menghadap Gusti Ramapati. Ada keperluan apa kau ingin menghadap beliau? Hm? Nama saya Rasemi. Saya seorang siswa pusat pendidikan calon tanda. Saya membawa amanat dari Bapak Dang Acarya Siwanata. Hmm. Apa kau membawa tanda pengenal? Rasemi merogoh lipatan pakaiannya dan mengeluarkan sebuah lencana. Prajurit penjaga pintu gerbang itu mengamati lencana sebentar, Kemudian manggut-manggut. Baiklah, kau boleh masuk. Terima kasih, Tuan Prajurit. yeah, Yeah. Kami memacu kudanya menyusuri tepi benteng alun-alun istana Majapahit. Beberapa puluh orang prajurit nampak berkeliaran di alun-alun. Rasmi tidak menghiraukan mereka. Dia terus menggebrak kudanya, kemudian memasuki sebuah lorong. Lorong itulah jalan yang menghubungkan alun-alun istana Majapahit dengan istana rumah kediaman Sang Ramapati. Sekarang perempuan desa itu masih juga keras kepala. Ampun Gusti Ramapati. Hamba sudah tidak kurang-kurangnya membujuk. Tapi nampaknya memang demikian Gusti. Si Tangsu masih sangat mencintai suaminya. Si Tangsu, si Tangsu. Hanya seorang perempuan bodoh seperti si Tangsu tidak bisa menggunakan kesempatan ini. Mungkin cara pendekatanmu yang kurang baik, Panji Ketawang. Ampun, Gusti. Hamba sudah berusaha. Tapi perempuan itu sama sekali tidak menghiraukan pujukan hamba. Bahkan dia pernah nekat menghunus pisau dan sempat melukai tangan hamba. Baik dengan cara kasar ataupun halus, hamba tidak dapat melunakkan hati perempuan itu, Gusti. Hamba sudah benar-benar putus asa. Ampun, Gusti Ramapati. Kalau sekiranya Gusti menganggap hamba tidak pecus bekerja, hamba rela mendapatkan hukuman Kau memang tidak becus bekerja, Panji. Kau hanya senang menerima uang. Kau senang hidup berfoya-foya, tapi tidak becus bekerja. Sudahlah, kau boleh pergi. Sang Ramapati bersungut-sungut setelah mendapat laporan Panji Ketawang tentang si Tangsu. Panji Ketawang menghaturkan sembah sebelum melangkah pergi. Tak lama kemudian Rawadeng datang tergopoh-gopoh. Rawadeng naik ke atas ruangan pendopo dan duduk bersila. Uh, ampun Gusti Ramapati. Ada seorang pemuda ingin menghadap Gusti. Siapa dia? Dan apa urusannya? Namanya Rasemi Gusti. Dia salah seorang siswa di pusat pendidikan calon tanda. Dia murid yang Arcarya Siwanata. Hmm, suruh dia masuk. Baik, Gusti. Semi berjalan di belakang Rawaden. Mereka melangkah menyeberangi halaman istana kediaman Sang Ramapati. Sang Ramapati masih duduk menunggu di ruangan pendopo. Rawadeng segera menghaturkan sembah. Ampun, Gusti. Inilah pemuda yang hamba maksudkan. Kau boleh pergi, Rawadeng. Baik, Gusti. Rawadeng kembali menghaturkan sembah sebelum melangkah pergi. Ruang pendopo sesaat menjadi hening. Rasmi duduk bersila dan wajahnya menunduk ke lantai ruangan. Untuk sesaat lamanya, Sang Ramapati mengamati pemuda di depannya. Benar kau murid Dang Acarya Siwanata? Benar, Gusti. Sudah berapa lama kau menjadi siswa di pusat pendidikan calon tanda? Ampun, Gusti Ramapati. Hamba tergolong murid baru. Hamba menjadi siswa belum ada tiga bulan lamanya. Hmm. Bagaimana kau bisa masuk di pusat pendidikan itu? Apakah kau berasal dari keluarga ksatria? Ampun, Gusti. Hamba hanyalah berasal dari golongan Waisya. Waisya. Golongan Waisya. Apakah orang tuamu saudagar kaya? Ampun, Gusti. Hamba sudah tidak mempunyai orang tua lagi. Sebelum meninggal, orang tua hamba hanya mewariskan sebidang tanah dan sedikit ternak. Hamba bukan berasal dari keluarga saudagar kaya. Seharusnya kau tidak bisa belajar di pusat pendidikan itu. Kau tidak memenuhi syarat. Ampun Gusti Ramapati. Memang sebenarnya, hamba tidak pantas menjadi siswa pusat pendidikan calon tanda. Tapi barangkali hamba sedang memperoleh keberuntungan. Bukan, bukan keberuntungan. Kau pasti ada main dengan Dang Acarya Siwanata. Dia harus mendapat teguran karena kelalaian ini. Tapi baiklah, aku tidak mempunyai cukup waktu untuk mengurusi soal-soal kecil seperti ini. Sekarang apa keperluanmu, Rasmi? Ampun, Gusti Ramapati. Hamba hanya ingin berbuat sesuatu untuk junjungan hamba. Siapa junjunganmu? <laughs> Junjungan hamba adalah Gusti Ramapati. Oh. Hamba datang kemari ada hubungannya dengan soal wanita persembahan. Hmm. Hamba mempunyai seorang wanita cantik hmm. yang barangkali dapat dipersembahkan untuk Gusti Prabu Jaya Negara. Hmm. <laughs> Begitu ya. <laughs> iya. iya. Kebetulan sekali aku memang sedang menghadapi kesulitan soal ini. Tapi Rasmi, apakah kau sudah tahu syarat-syarat seorang wanita yang pantas dipersembahkan kepada Gusti Prabu? Pertama, dia harus benar-benar cantik. Dia boleh berasal dari kalangan apa saja, tapi harus cantik. Dia tidak boleh mempunyai cacat di bagian tubuhnya dia harus mampu berlaku sopan. Dia harus mampu bertutur kata manis. Uh, uh, ampun Gusti Ramapati. Menurut pendapat hamba, wanita ini memenuhi syarat-syarat sebagai wanita persembahan. Tapi memang dia bukan seorang gadis lagi. Hah, itu tidak menjadi soal. Lalu, Kapan kau bisa membawa wanita itu kemari? Ampun, Gusti Ramapati. Hamba tidak dapat secepatnya membawa wanita itu menghadap Gusti. Hamba harus membujuknya lebih dulu. Ampun, Gusti. Sudilah kiranya Gusti Ramapati memberikan sedikit waktu. Tapi hamba berjanji, jika sampai hamba gagal, hamba bersedia dihukum. Ya, yeah. dengar Rasmi. Ini bukan persoalan main-main. Kalau sampai kau gagal, kau bukan hanya dihukum, tapi kau akan dipecat sebagai siswa pusat pendidikan calon tanda. Apakah kau dapat menerima sanksi-sanksi ini? Uh, ampun Gusti, hamba hanyalah seorang kawula. Tugas seorang kawula ialah bekerja dengan baik, bekerja dengan penuh kesetiaan, bekerja tanpa pamrih. Hamba tidak mengharapkan hadiah apa-apa. Hamba sudah cukup merasa senang jika hamba dapat mengabdi kepada Gusti Ramapati. Hmm. Rasmi? Uh, iya, Gusti. Kau seorang siswa. Tapi kulihat tutur katamu manis. Kau juga bertingkah laku sopan. Dari mana kau belajar adat istiadat istana ini? Uh, ampun Gusti Ramapati, hamba belajar dari Bapak Dang Acarya Siwanata. Hamba juga banyak belajar dari teman-teman hamba sesama murid pusat pendidikan calon tanda. Di samping itu, hamba juga senang membaca buku-buku sastra. Hmm. <laughs> bagus, bagus sekali. Baiklah resmi. kau boleh pergi sekarang. Tapi kau harus berjanji kepadaku. Kapan kau akan membawa wanita itu kemari? Ampun Gusti, hari Buddha yang akan datang hamba akan membawa wanita itu menghadap Gusti Ramapati. Mudah-mudahan saja hamba berhasil memuaskan hati Gusti Ramapati. Uh, sekarang hamba mohon diri. Rasemi segera menghaturkan sembah. Kemudian perlahan-lahan dia melangkah pergi. Sang Ramapati masih duduk di ruangan pendopo. Dia terus mengawasi Rasemi sampai Rasemi lenyap di balik pintu gerbang. Hmm. Rasemi, Rasemi. Aku dapat melihat sesuatu yang tersimpan di balik pancaran mata anak muda ini. Matanya berkilat-kilat, suaranya lancar, dan kata-katanya tegas tapi penuh hormat. Ah, Aku tertarik anak muda ini. Jika aku perhatikan resmi, cara duduknya, cara bicaranya, caranya menghaturkan sembah, caranya mengutarakan pendapat. Aku seperti melihat sosok diriku sendiri pada saat masih muda dulu. <clears throat> Apa kabar, Mbak Yu? Hmm. Jangan lemes gitu, toh. Hmm. Aduh, kok ahem toh. Sakit ya? Hmm. Sakit apa, Mbak Yu? Sekarang jadi tambah sakit. Sakit telinga ditanyain, terus sumpah. Monggo lo Mbak Yu mau curhat. Saya sendiri migrain nggak sembuh-sembuh. Mas Warsel sambat boyok aku matung-maten. Sawah jadi terbengkalai. anak eh mahnya sering kambuh, sering nggak masuk sekolah jadinya. Belum lagi mertua yang kena stroke ringan. Walam boy. Eh. Walam Mbak Yu, Wis tau empro to obat tetes mangga manggata probiotik itu. Apa kuwi? Lah ya wis, cepet beli empro mengatasi berbagai macam penyakit, Bayu. Masa? Ayo buktikan, cukup tes, tes, tes. Masa to? Saya buktinya keluarga sehat karena empro. Menambahkan Empro dalam menurutin sesuai anjuran akan membantu suplai nutrisi dan beragam antioksidan alami ke setiap sel tubuh. Dapatkan Empro di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau di depan kantor Polsek Gambiran. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di 393000. Cukup tes, tes, tes, beres. Jaya Negara duduk di atas arca lembu Rohini yang berwarna merah. Langit cerah, tapi wajah sang Prabu nampak murung. Beberapa kali tangan beliau memetik bunga seruni dan melemparkannya ke permukaan kolam. Raja muda Majapahit itu mendadak bangkit begitu melihat kehadiran sang Ramapati. Salam Gusti Prabu. Apakah kehadiran hamba tidak mengganggu ketenangan hati Gusti Prabu? Duduklah, Yang Pati. Terima kasih, Gusti. Ampun, Gusti. Hamba perhatikan. Nampaknya Gusti Prabu sedang tidak ceria. Gusti Prabu mempunyai kesulitan? Hah, aku kesal, Yang Pati. Ibunda Ratu selalu mengawasi aku Ibunda Ratu selalu mengatur aku, Eyang Pati. Hamba mohon hendaknya Gusti Prabu bersabar. Gusti Prabu adalah seorang raja. Jika hati Gusti Prabu sedang gundah, Gusti dapat mencari hiburan apa saja. Hmm. Sudah lama juga tangan-tanganku ini tidak menyentuh bau seorang wanita cantik. Ampun Gusti Prabu. Seorang wanita cantik mudah dicari. Tapi seorang wanita cantik yang dapat memuaskan selera hati Gusti Prabu, itulah yang sulit dicari. Sampai saat ini hamba masih terus berusaha menemukan wanita seperti itu. Ampun Gusti Prabu. Gusti Prabu tidak perlu berkecil hati. Hamba akan terus berusaha. Sudahlah, Eyang Pati. Aku tidak membutuhkan lagi wanita cantik. Gerak-geriku selalu diawasi Ibunda Ratu. Aku jadi serba susah. Aku ingin memperoleh kesenangan, tapi aku tidak ingin bertengkar dengan Ibunda Ratu. Ampun Gusti Prabu. Kalau hanya soal itu, rasa-rasanya Gusti Prabu dapat memperoleh jalan keluar dengan mudah. Gusti Prabu mempunyai banyak istana pesanggerahan. Kalau Gusti Prabu tidak dapat bersenang-senang di istana Majapahit, mengapa Gusti Prabu tidak menggunakan istana pesanggerahan? Ambil saja contohnya istana pesanggerahan di desa Kapopongan. Tempatnya tidak terlalu jauh dari sini. Udaranya segar dan Gusti Prabu mempunyai beberapa puri yang indah. Gusti Prabu dapat istirahat di istana Pasanggerahan sambil bersenang-senang dengan seorang wanita cantik. Hmm, iya iya iya. Hah. Bagus juga usulmu, Yang Pati. Hah. Mengapa aku jadi sebodoh ini? Kalau aku pergi ke istana Pasanggerahan. Ibunda Ratu pasti tidak akan bisa mengawasiku lagi. Gusti Prabu dapat pergi ke istana pesanggrahan kapan saja. Iya, iya. Baiklah, Yang Pati. Usulmu kuterima. Hmm, tapi apakah Ibunda Ratu tidak akan mencurigaiku? Tentu saja Gusti Prabu tidak dapat tinggal terus-menerus di istana pesanggrahan Soal itu hamba kira bisa diatur. Biarlah nanti hamba yang akan menghadapi Ibunda Ratu. Hamba akan mengemukakan alasan-alasan yang tepat mengapa Gusti Prabu meninggalkan istana. Iya, baiklah, Yang Patih. Kukira cara itulah yang terbaik. Aku dapat bebas bersenang-senang tanpa harus mendapat teguran dari Ibunda Ratu. Aku sudah sangat sebal. Tapi mau bagaimana lagi? Aku harus menghormati beliau. Ampun Gusti Prabu. Karena sudah tidak ada masalah lagi, sekarang hamba mohon diri. Barangkali Bapak Dang Acarya Siwanata sudah tidur. Tapi lampu ruangan masih menyala terang. Ya, buka saja. Pintunya tidak dikunci. Hmm. Oh, kau Rasemi. Hmm? Iya. Kau sudah menjadi seorang murid yang nakal sekarang. Dari oh. mana saja kau? Ampun Bapak Dang Acarya Siwanata, saya terima salah. Duduk. Ah, iya. Duduk di situ. Duduk bersila dengan baik. Ah, baik, Bapak Dang Acarya hmm. Siwanata. Hmm. Rasemi, Rasemi. Kau tahu peraturan-peraturan yang harus kau patuhi di pusat pendidikan ini? Tahu, Bapak. Sebutkan. Sebutkan satu persatu. iya, Bapak. Seorang siswa tidak diperbolehkan terlambat datang seorang siswa tidak dibenarkan membawa ataupun minum minuman keras. Seorang siswa tidak diperbolehkan bertengkar ataupun berkelahi dengan sesama rekannya. Apalagi? Eh, seorang siswa harus bertutur kata manis, bersopan santun, dan berpakaian sopan. Hmm, seorang siswa harus menghormati guru. Apalagi? Hmm, seorang siswa tidak diperbolehkan bermain-main dengan wanita di luar asrama. Seorang siswa tidak dibenarkan bermain cinta. Seorang siswa tidak dibolehkan, uh, tidak boleh lupa membakar dupa dan memanjatkan puji syukur kepada para dewa setiap malam. Hmm, saya kira sudah, sudah Bapak Dang Acarya Siwanata. Rasemi. Uh, eh, iya. Kau pasti tahu, setiap pelanggaran pasti ada hukuman. Saya saya terima salah, Bapak. Hmm. Saya bersedia mendapat hukuman. Saya telah terlambat datang. Kali ini kesalahanmu kuampuni. ampuni. Ah. Tapi aku tidak ingin melihat kau melakukan kesalahan untuk kedua kalinya. Ah, Rasmi. I ya, iya. Kau adalah murid yang berbakat. Kau mempunyai otak yang encer. Karena itu, sayang sekali kalau sampai kau berbuat sembrono. Kau pasti tahu, tidak sembarang orang mempunyai kesempatan untuk belajar di pusat pendidikan ini. Saya tahu, Bapak. Saya dapat belajar di tempat ini karena kemurahan Bapak dan Acarya Siwanata. Sudahlah, ayo, masuk ke ruangan bilikmu dan tidur. Semua teman-temanmu sudah tidur, tapi kau masih keluyuran. Saya minta maaf, Bapak. Saya mohon diri. Selamat malam Bapak Dang Acarya Siwanata. Bukit Pangi diselimuti oleh malam yang tebal Angin dingin bertiup menembus sela-sela dinding. Rasmi memparingkan tubuhnya di atas ranjang, di wismanya yang terletak paling ujung. Pikirannya menerawang jauh. Ah, hmm. Nyai Jabaru. <laughs> Kukira wanita jalir itu bisa menunjang rencanaku. Kalau aku berhasil membujuknya, aku berhasil membawanya menghadap Gusti Ramapati. Rencanaku akan berjalan dengan lancar. Aku harus dapat mengambil hati Gusti Ramapati. Iya. Hmm, Gusti Ramapati. Baru sekarang ini aku bertatapan muka dengan pembesar kerajaan Majapahit itu. Luar biasa. Gusti Ramapati benar-benar luar biasa. Sekalipun usianya sudah lanjut, tapi beliau seperti seekor singa yang selalu diasah taring-taringnya. Perkataannya tajam dan berwibawa. Kukira seluruh persoalan negeri Majapahit bermuara di pikiran beliau. Tapi, aku dapat menangkap kecurangan-kecurangan di wajah beliau. Ya, kecurangan, kelicikan niat-niat yang tersembunyi, kebusukan, dan bahkan kekejaman. Sampai jauh malam Rasmi berpikir tentang pertemuannya dengan Sang Ramapati. Dia mengagumi sikap dan pembawaan Sang Ramapati dia juga melihat kecurangan-kecurangan yang terlintas di wajahnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.